yang genap atau juga berpasangan maka telah ditunjukkan sekian ayat Al-Quran yang menunjukkannya maka bab yang diketengahkan oleh muallif rahimahullah Al-Imam Nawawi tentang asy-syafaah yang tampak wallahu a'lam adalah terkait dengan asy-syafa'ah yang berada di dunia. Terlihat dari apa yang beliau bawakan dari hadis hadis padanya. Ada dua hadis yang beliau sebutkan yang tampak adalah syafaat yang berlangsung atau kaitannya dengan di dunia seorang memberikan syafaat kepada yang lainnya menjadi penengah perantara antara yang satu dengan lainnya menjadi mediator. Nah, maka yang tampak dari dua hadis yakni ke 246 dan 247 nanti adalah kaitannya dengan asy-syafa'ah fid dunya. Walaupun terkait dengan syafaat di dunia Maka kita ingin membahas pada kesempatan malam hari ini Syafaat yang berkaitan dengan fil akhirah Yang berkaitan di akhirat kelak Justru yang tampak atau terkesan atau terbetik pada setiap diri ketika disebutkan dengan namanya syafaat adalah fil akhirah, adalah syafaat yang nanti akan berlangsung di akhirat kelak. Nah, maka oleh karenanya perlu dan mengharuskan bagi kita untuk mengetahui secara pasti karena memang tentang masalah syafaat fil akhirah dibahas secara khusus dari pembahasan-pembahasan akaid, pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan akidah yang merupakan juga prinsip dari ahli sunnah wal jamaah. Sehingga dengan itu bagi setiap diri kaum muslimin tidaklah boleh jahil tentang perkara-perkara yang nantinya akan di jalani dan akan didapati bagi setiap diri ketika dia telah mengakhiri dunia ini dan memasuki kampung akhirat. 6. Salah satu pembahasan yang menyebutkan tentang syafa'ah di akhirat kelak adalah kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pada salah satu judul di dalam kitab itu disebutkan oleh beliau rahimahullah Walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamah thalathu syafa'at bahwa bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak Beliau diberikan Tiga syafaat oleh Allah Jalla Tiga syafaat Tentu dengan izin Allah Jalla Yang kemudian dari tiga ini Dijelaskan dan dirinci Oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafidahullah Ta'ala ketika beliau mencarah kitab tersebut Maka perlu kita perhatikan dengan seksama Bagian-bagian syafaat Yang beliau sebutkan ada delapan macam yang nampaknya bagi setiap diri untuk bisa mencatat agar tidak terlewatkan pembahasan terkhusus semacam ini adalah pembahasan masalah akidah. Nah, karena jika ilmu itu tidak diikat, maka akan lewat dan lari sehingga kemudian lupa dan kemudian uh, tidaklah teringat dengan baik pada benak pikirannya. Oleh karenanya perlu dicamkan bersama tentang pembagian masalah syafaah. Kalaulah kita telah tahu bahwa syafaat adalah secara bahasa ja'ala syai' syaf'an menjadikan sesuatu tadi menjadi genap atau juga apa yang disebutkan definisi pada kajian yang lalu oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah at-tawassut lil ghair syafaat itu menjadi perantara atau mediator untuk yang lainnya lijalbi manfaah au daf'i madarrah baik dengan maksud untuk memberikan manfaat atau dalam maksud untuk mencegah dari bahaya atau kemudaratan. Enam, itu secara istilah. Enam, menjadi perantara bagi yang lain dalam rangka untuk memberikan manfaat atau dalam rangka untuk mencegah kemudaratan. Sebelum kita memasuki delapan jenis dari syafaat, ketahuilah bahwa syafaat terbagi menjadi dua bagian. Asy-syafa'ah tanqasim ila qismain. Menjadi dua bagian. Yang pertama adalah syafaat batilah. Syafaat yang batil. 6. Apa maksud dari syafaat yang batil? Ma yata'allaq bihil musyrikun fi asnamihim Terkait dengan kaum musyrikin terhadap berhala-berhala atau sesembahan-sesembahan mereka di mana mereka ibadahi, mereka sembah patung-patung atau berhala-berhala tadi dengan dalih annahum syufa'a lahum indallah mereka harapkan atau mereka yakini bahwa sesembahan tadi bisa menjadi syafaat buat mereka nanti di sisi Allah. Maka syafaat yang seperti ini adalah syafaat yang batil yang tidak akan bisa dicapai atau terkabul. Nah, karena yang mereka jadikan perantara adalah mereka-mereka yang mereka-mereka yang persekutukan selain Allah Jalla wa ala. Contoh ayat yang menyebutkan pada surat Yunus tepatnya pada ayat ke-18 wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Nanti bisa dibuka di rumah sekaligus menjadi wajibul manziliyah. Nah, menjadi PR buat antum untuk membuka apa-apa yang tadi telah disebutkan. Allah Jalla wa Ala menyatakan wa ya'buduna min dunillah di mana mereka menyembah selain Allah berupa apa saja yang penting selain Allah yang mereka persekutukan malah la yadurruhum yang tidak bisa memudaratkan kepada mereka sesembahan-sesembahan tadi wala yanfa'uhum dan juga tidaklah bisa memberikan manfaat kepada mereka wa sementara mereka anggap mereka menyatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu mereka bilang sesembahan-sesembahan tadi syufa'auna. Syufa'a pemberi syafaat buat kita nanti di sisi Allah. Yang bisa menolong kami nanti di sisi Allah. Yang bisa menjadi perantara antara kami dengan Allah. Sesembahan-sesembahan tersebut. Maka syafaat yang mereka elu dan mereka harap-harapkan mereka inginkan tadi adalah syafaat yang batilah. Contoh lain pada surat Az-Zumar ayat yang ketiga Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa kami tidak menyembah mereka. Kalau kita dakwahi, kita sampaikan kepada mereka jangan kalian sembah sesembahan selain Allah. Maka mereka jawab, "Mana buduhum? Memang kami tidak sembah mereka." Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Melainkan mereka itu cuma supaya bisa mendekatkan kami kepada Allah zulfa dengan sedekat-dekatnya. 6. Alasan yang diplomatis dibilang jangan kalian sembah itu, mereka jawab mana abuduhum maka sungguh kami tidak sembah mereka. Nah, melainkan kami cuma berharap dari mereka tadi adalah supaya bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Nah, maka mereka berharap adanya syafaat dan sekali lagi syafaat tadi la tanfa' sehingga Allah menyatakan syafaat tadi tidak bermanfaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidaklah bermanfaat syafaat itu bagi orang-orang yang mengharapkannya. Nah ini kalau kemudian dijadikan dalil oleh orang yang menafikan adanya syafaat pakai ayat ini. Nah, tidak ada syafaat itu. Coba lihat bukti ayat surat Al-Mudaththir itu. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak ada syafaat itu. Nah, memakai dalil tapi diselewengkan kepada makna yang batin. Ketahuilah ayat tadi terkait dengan kaum musyrikin. Mereka berharap syafaat kepada selain Allah, maka Allah telah katakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Nah, syafaat yang kedua adalah syafaat sahihah. Syafaat yang sahih, syafaat yang benar, syafaat yang hak. Maka di sana ada tiga persyaratan. Berkata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, syarat yang pertama رضا الله عن الشافع ridhonya Allah kepada yang mensyafaati nah. ridhonya Allah kepada yang mensyafaati Athani ridahu anil mashfu' lahu Ridhonya Allah Jalla wa'ala kepada yang disyafaati Baginya Syarat yang ketiga Idnuhu fi syafa'ah Mendapatkan izin Persetujuan dari Allah Jalla wa'ala Dalam pelaksanaan syafaat tersebut dengan tiga persyaratan tadi dan syarat yang ketiga adalah keridha atau izinnya Allah Jalla wa kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa izin tidaklah akan bisa berlangsung kecuali setelah ridhonya Allah kepada yang mensyafaati dan ridhonya Allah kepada yang disyafaati. Artinya syarat ketiga Naam bisa berlangsung ketika syarat pertama dan kedua tadi telah dipenuhi. Barulah Allah Jalla wa'ala mengizinkannya adanya syafa'ah. Tiga persyaratan tadi berdasarkan dengan dalil-dalil Al-Quran. Setidaknya ada tiga dalil. Akan tetapi disebutkan satu dalil saja karena dalil yang satu ini mencakup tiga persyaratan. Ada ayat yang lain lagi menyebutkan hanya dua persyaratan. Ada ayat yang satu lagi menyebutkan hanya satu persyaratan. Maka saya sebutkan satu saja yang melengkapi tiga persyaratan dalam satu ayat. Allah Jalla wa'ala sebutkan pada surat An-Najm وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى dan berapa banyak malaikat yang berada di langit la tughni syafa'atuhum syai'a yang mana syafaat mereka sedikit pun tidaklah bermanfaat illa min ba'di kecuali sesudah adanya ayat dan Allah izinnya dari Allah Subhanahu wa taala liman yasha bagi siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan syafaat ridhonya Allah kepada yang mensyafaati wa yarda dan adanya keridhaan Allah kepada yang disyafaati wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى نعم dengan tiga syarat tadi barulah dikatakan syafaat yang sahihah. Maka jenis-jenis syafaat yang dirinci oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ada delapan macam. asy ula syafaat yang pertama Asy-syafa'atul uzma yaitu syafaat al-uzma yang agung yang besar Wahia al-maqam al-mahmud Tempat yang terpuji Nah Apa maksud as-syafa'ah al-uzma Yakni syafaatnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Agar Allah Segera Memutuskan di antara hamba-hambanya yang mereka berada di padang mahsyar untuk segera diputuskan masing-masingnya yang mana keberadaan mereka di sana mengalami kesulitan, kesedihan, nam gundah gulana mereka ingin segera mengetahui apa yang Allah Jalla wa'ala akan tetapkan atau putuskan kepada mereka. Nah, sehingga dengan itu mereka berharap ada yang bisa meminta permohonan kepada Allah Jalla wa'ala agar segera diselesaikan, agar segera diputuskan. Maka syafaat yang seperti ini dikatakan sebagai syafaatul uzma. Sebagaimana hadis tentang asy-syafa'ah yang telah disinggung pada kajian yang lalu, datangnya mereka pertama manusia tadi kepada Adam alaihissalam, kemudian kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam, kemudian kepada Nabi Allah Ibrahim, kepada Nabi Allah Isa, yang semuanya mereka tidak sanggup dan akhirnya tertuju kepada nabi dan rasul yang terakhir Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, maka tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa melakukan tadi adalah ba'da idzni rabbih, setelah izin dari Allah jalla wa ala. Asy-syafa'atu tsaniyah Syafaat yang kedua adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ahlul jannah terkait orang yang telah ditentukan untuk masuk ke dalam jannah untuk bisa masuk ke dalamnya. Setelah berlangsungnya hisab, berlangsungnya perhitungan amalan, maka di sana diperlukan adanya syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa ahlul jannah tatkala mereka telah melewati as-sirat jembatan di akhirat kelak yang berada di atas punggungnya api jahanam nam yang tipis dikatakan lebih tipis dari rambut lebih tajam dari pedang yang akan dilalui oleh setiap diri as-sirat ketika Orang yang telah berhasil melewatinya sampai di penghujung maka mereka akan berhenti di kintorah. Mereka akan berdiri atau berhenti di kintorah. Untuk apa di sana? Yuktasu li ba'dihim min ba'd. Untuk dikisos sebagian yang lain kepada sebagian yang lain. 6. Dengan maksud Allah Jalla wa'ala ingin bersihkan hati mereka Orang-orang yang akan masuk ke dalam jannah Siapa tahu dia di dunia dulu Punya hasad enam Kebencian kepada saudaranya dan sebagainya Dia ahlul jannah enam Sudah ditetapkan ahlul jannah Tapi masih ada bekas-bekas Noda-noda semacam tadi maka sebelum dimasukkan ke dalam jannah Naam maka perlu dibersihkan Yang itu membutuhkan pula dari syafaatnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Karena ahlul jannah tidak bisa masuk jannah Kecuali setelah syafaatnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bukti ayat Al-Quran menyebutkan وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا Dan ketika mereka orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka kepada Allah Jalla wa Ala digiring kepada al-jannah zumara dalam keadaan berombong-rombongan hatta idza ja'uha tatkala sudah sampai di depannya pintu al-jannah wa futihat abwabuha dan akan dibukakan pintunya 6 Wa qala lahum khazanatuha dan berkata penjaga, malaikat penjaga al-jannah salamun alaikum tibtum Salam atas kalian yang telah mendapatkan kenikmatan dengan adanya al-jannah. Maka sebelum memasukinya tadi adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana pendalilannya? Dari sisi pada kalimat wa futihat abwabuha dan pada huruf dan idza ja'uha wa futihat abwabuha. Dan apabila sudah mereka sampai di depannya jannah wa dan futihat abwabuha dan akan dibukakan jannah. Nah, di sini menunjukkan bahwa tidak bisa langsung masuk ke dalam jannah kecuali syafaatnya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan ahlun nar ketika sudah sampai di pintunya an-nar langsung Allah masukkan ke dalamnya wasiqal ladzina kafaru ila ila jahannama zumara dan ketika orang-orang kufar digiring oleh Allah Jalla wa ala untuk masuk ke dalam jahannam zumara berombong-rombongan hatta idza ja'uha perhatikan seperti ayat tadi hatta idza ja'uha ketika mereka sudah sampai di sana di depannya jahannam Futihat Abuha tanpa huruf waw. Futihat Abuha segera dibukakan pintu-pintunya artinya segera Allah jebloskan Allah jerumus jungkalkan dia ke dalam jahanam. Nah, dari situ para ulama menyatakan bahwa eh, terkait dengan al-jannah padanya asy-syafaah Naam, syafaat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang ketiga, asy-syafa'atu tsalitsah. Syafaat yang ketiga syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Siapa yang dimaksud dengan paman beliau di sini? Abu Talib Paman beliau Yang mati dalam keadaan kafir 6 Apakah bisa syafaat itu diperuntukkan untuk orang kafir? Apa jawabannya? Apakah bisa terwujud syafaat itu diberikan kepada orang yang mati dalam keadaan kafir? Apa jawabannya? Tidaklah mungkin. Tapi bagaimana dengan syafaatnya Nabi untuk pamannya? Tadi telah disebutkan bahwa mati dalam keadaan kafir. Apakah ini merupakan bentuk perkecualian? Kita jawab sama sekali tidak. Melainkan syafaatnya beliau untuk pamannya tadi bukan mengeluarkan pamannya dari anar melainkan untuk meringankan azabnya. Perhatikan untuk meringankan azabnya berarti bukan dikeluarkan, tapi tetap di situ, tetapi diringankan azabnya melalui syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebutkan dalam riwayat seringan dengan azab di dalam an adalah seperti yang dialami oleh pamannya Rasul Abu Talib memakai terompah dari bahan an yang panasnya mendidih sampai ke otaknya. 6 itu adab an yang paling ringan. 6 pemberian syafaat beliau kepada pamannya tadi bukan semata karena kekerabatan karena pamannya ada hubungan keluarga tidak. Karena perjuangannya Abu Talib pembelaan dakwah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya, sehingga disegani oleh kaum kufar Quraisy keberadaan Rasul dan di sana pula adanya paman beliau yang disegani Abu Talib tadi. Akan tetapi di akhir penghujung ajalnya dengan takdir dan hikmah Allah Jalla wa'ala Abu Talib menolak dari permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Qul ya ammi la ilaha illallah. Wahai ammi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Maka Abu Talib menolak karena dia enggan, sungkan, berat dengan teman dekatnya Pembesar-pembesar Quraisy yang berada di sisi Abu Talib Di saat itu ketika Naza' Rasul SAW tetap membimbing berusaha menyelamatkan pamannya Ucapkan ya ammi kalimat ini Yang aku nanti bisa menjadikan modal untuk menolong engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Abu Talib lebih mengedepankan dan lebih berat kepada pembesar-pembesar Quraisy tadi sehingga mati dalam keadaan menolak untuk mengucapkannya. Maka syafaat yang ketiga tadi syafaat yang sifatnya khusus. 6. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperuntukkan untuk pamannya. Ketahuilah tiga syafaat tadi yang pertama syafaatul uzma Syafaat yang kedua untuk ahlul jannah Untuk masuk ke dalam jannah setelah melalui proses hisab. Kemudian syafaat yang ketiga syafaatnya beliau untuk pamannya tadi adalah khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. 6. Yang tidak bisa di uh, peruntukkan untuk yang lainnya. Maka membuktikan bahwa syafaat itu bisa dilakukan selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita tahu pada jenis yang ketiga, keempat sampai yang kedelapan. Jenis yang keempat syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pada orang yang semestinya telah ditetapkan untuk masuk ke dalam an-nar terlebih dahulu. dengan syafaat sehingga tidak jadi dimasukkan ke dalam an Bisa dipahami? Nah. Adanya syafaat terkait dengan orang yang semestinya perlu melalui proses dicelupkan ke dalam neraka terlebih dahulu tapi dengan sebab syafaat tadi tidak jadi. Siapa mereka? Ausatul muwahhidin orang yang bertauhid yang melakukan maksiat. Nah, orang yang bertauhid tapi masih ada dosa-dosa maksiat. Maka dari sini menjadi pelajaran buat kita jangan merasa besar diri kalau kemudian bertauhid insya Allah terselamatkan dari azab. Nah, belum tentu Kalau Allah Jalla wa'ala menghendaki untuk dicelupkan Untuk dituntaskan, dibersihkan dulu dengan proses adab Maka akan dilakukan Sehingga kita juga harus berhati-hati dari perbuatan maksiat Setelah kita bertauhid Agar tidak bermudah-mudahan Khawatirnya akan melalui proses adab Jangan dianggap azab itu ringan atau kecil atau sebentar. Wala sebentar paling kena api sebentar aja sedikit. Nah, azabnya enar sekian kali lipat dibandingkan azab di api di dunia. Entah berapa lama dicelupkan ke dalamnya sesuai dengan dosa yang ada padanya. Sampai tuntas bersih baru kemudian pada akhirnya al muwahid dimasukkan ke dalam al-jannah. Sehingga sampai-sampai dalam kitab Tauhid ada pembahasan bahwa orang yang Allah masukkan ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Tanpa melalui proses hisab, tanpa melalui proses adab. Yang difahami dari kalimat itu bahwa ada yang masuk ke dalam jannah melalui proses melalui proses hisab terlebih dahulu, melalui proses adab terlebih dahulu yang pada akhirnya di penghujungnya dimasukkan ke dalam al-jannah. Mana yang kita inginkan? Masuk jannah dengan proses an terlebih dahulu atau masuk jannah langsung tanpa hisab bahkan tanpa adab? Tentu adalah yang tanpa mengalami proses apapun yang menyulitkan, yang menyedihkan dan menyakiti. Wal'iyadzubillah Kita selalu memohon kepada Allah Jalla wa'ala Setelah kita bertawaf tetap Kita memiliki rasa khauf Rasa takut Ya Allah aku takut dengan adabmu Ya Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana. Wa qina azaban nar Lindungi ya Allah kami dari azabmu Karena tidak bisa memastikan diri kita bisa selamat Total Nah, kita meminta selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat yang keempat adalah terkait tadi adalah yang semestinya melalui proses annar sehingga tidak jadi terlaksana dengan sebab adanya syafaat. Yang kelima, asy-syafa'atul khamisah syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam في من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها adanya syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait yang telah masuk ke dalam an-nar untuk bisa dikeluarkan darinya. Siapa itu? Usatil muwahhidin. Nah, orang yang bertauhid yang melakukan maksiat. Nah, sudah ditentukan masuk ke dalam annar. Maka masih ada harapan untuk dikeluarkan tadi dengan modal tauhidnya dengan benih keimanan yang terhujam pada dirinya selama hidupnya maka kemudian bisa dikeluarkan tadi dengan sebab syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Asy-syafa'atus sadisah Dan terkait dengan masalah ke syafaat yang kelima ini kata Syekh Ibn Taimin rahimahullah fi man dakhalaha an yukhraj minha ahaditsun katsirah jiddan bal mutawatirah Hadit-hadit yang menunjukkan atau membuktikan tentang itu adalah sangat banyak sekali Bahkan sampai pada tingkatan yang mutawatir. Hadis mutawatir yang diriwatkan dari sekian jalan banyak dari perawi. Nah, maka hadis yang menyebutkan tentang itu banyak sampai pada tingkatan mutawatir. Nah. Asy-syafa'atus sadisah, syafaat yang ke keenam syafa'atuhu fi raf'i darajat ba'di ahli jannah syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam terkait pada tingkatan-tingkatan derajat sebagian ahlul jannah tingkatan jannah itu bertingkat-tingkat nah yang tentunya masing-masingnya memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan. Yang tertinggi adalah Jannatul Firdaus. Adalah Jannah Al-Firdaus. Oleh karenanya ketika kita berdoa hendaklah kita minta Jannatul Firdaus. Nah, maka syafaat yang keenam terkait dengan tingkatan-tingkatan sebagian ahlul jannah. Waktu Isya sudah masuk Adhan terlebih dahulu kita lanjutkan Tinggal dua jenis syafaat setelah adhan Isya Kita lanjutkan syafaat berikutnya Yang ketujuh As-syafa'atus sabi'ah شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استوت حسناتهم وسيئاتهم syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka yang memiliki hasanat memiliki kebaikan wasayyiat dan memiliki dosa, memiliki kejelekan yang sama. Nilai hasanat wa sayyiat sama. An yadkhulul jannah. Bagaimana untuk bisa masuk ke dalam jannah? Maka posisinya bagaimana ketika kondisi yang sama antara <clears throat> kebaikannya dan kejelekannya? Yang menurut pendapat kata Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala disebut dengan Ahlul A'raf Ahlul A'raf Maka di sana membutuhkan adanya syafaat Untuk ditentukan apakah dia dimasukkan ke dalam jannah Ataukah dia kemudian tidak bisa untuk di tolong dan akhirnya kemudian dimasukkan ke dalam an-nar. Yang kedelapan asy-syafa'atu tsaminah syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk kepada sebagian kaum mukminin, sebagian orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Yang tadi telah disebutkan. Enam, adanya sebagian orang-orang yang beriman untuk dimasukkan ke dalam jannah tanpa mengalami proses hisab, tanpa mengalami proses azab. Seperti syafaatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang bernama Augasyah Mohon tidak mengambil gambar Tidak dibenarkan untuk mengambil gambar Saya meminta untuk dihapus Sebagai tanggung jawab amanah Apa yang tadi sudah diambil Tolong dihapus Sahabat Uqasha ibn Muhsan radhiyallahu anhu Nam, ketika Rasul SAW menyebutkan ada dari umatku yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab tanpa adab 70 ribu jumlahnya Nam, maka dengan pemberitaan Nabi SAW semacam itu maka ada sahabat yang kemudian berdiri dalam majelis seperti ini Berdiri ya Rasulullah Doakan aku kebaikan Agar aku termasuk dari golongan 70 ribu tadi ya Rasulullah Maka Rasulullah SAW katakan kepadanya Anta minhum Engkau termasuk dari mereka Tentu Rasul sebutkan dan tentukan tadi bukan wewenang pribadi beliau Melainkan wahyu dari Allah bahwa Ukasha bin Muhsan radhiyallahu taala anhu adalah yang masuk jannah tanpa hisab tanpa adab melalui lisan beliau sallallahu alaihi wasallam anta minhum ada lagi kemudian di majelis itu kemudian berdiri meniru apa yang dilakukan oleh Ukasha kepingin seperti itu ya Rasulullah doakan aku termasuk dari mereka maka apa jawaban Rasul Sabaqaka biha Ukkasyah Telah didahului oleh Ukkasyah Permintaan tadi sudah didahului oleh Ukkasyah Apa kira-kira yang tersirat dari bahasa seperti ini? Ini bahasa diplomatis Jadi kamu tidak termasuk Kasarnya atau sederhananya kamu tidak termasuk Sabaqaka biha Ukkasyah Sudah didului sama Ukkasyah yang disebutkan dalam riwayat ternyata orang tadi mati dalam keadaan munafik. Nah. Berdasarkan riwayat tadi, riwayat Uqasah bin Muhsan radhiyallahu taala anhu, adanya sebagian orang-orang yang beriman masuk jannah tanpa hisab tanpa azab. Maka entah sekarang sudah berapa jumlahnya. 6. Jumlahnya terbatas 70 ribu Ya, dari semenjak zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam nam sampai yaumul qiyamah. Inilah delapan jenis dari syafaat. Maka kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, jenis syafaat yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, yakni lima syafaat yang terakhir adalah bisa dilakukan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti para nabi alaihi wassalatu wassalam, seperti juga para malaikat, seperti juga as-siddiqin, orang-orang yang benar keimanannya, asyuhada juga oleh para syuhada, orang-orang yang mati di jalan Allah bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, orang-orang orang yang mati dalam keadaan syahid yang benar bisa memberikan syafaat 70 orang dari keluarganya. Nah, demikian pula bahwa malaikat juga bisa memberikan syafaat. Disebutkan dalam hadits Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan annallaha ta'ala Yaqool, bahwa Allah jalla wa ala berfirman syafaatil malaikah syafaat pun malaikat pun bisa memberikan syafaat wa syafa'an nabiyyun dan para nabi pun memberi pun memberikan syafaat wa syafa'al mu'minun dan orang-orang yang beriman pun memberikan syafaat walam yabqa illa arhamur rahimin tidaklah tersisa kecuali zat yang paling yang sangat maha penyayang kepada hamba-hambanya fayuqbat qabdah min minan nar maka digenggamkan dari genggaman api neraka fayakhruj minha qauman lam ya'malu khairan qat maka tiba-tiba keluarlah darinya dari annar suatu kaum yang mana kaum tadi belum pernah berbuat baik sedikit pun belum pernah berbuat al khair sedikit pun bisa dikeluarkan dengan anar dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala Nah, sebagaimana kisahnya orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian ingin mencari kampung yang didominasi oleh orang-orang yang taat. Sudah dijalani belum sampai ke kampung tadi Allah Jalla wa ala cabut nyawanya. Maka diukurlah seberapa jauh yang dia tinggalkan dari tempat yang negatif, tempat yang jelek tadi menuju tempat yang baik tadi. Ternyata lebih sedikit, lebih perbedaannya sejengkal mengarah kepada tempat yang baik sehingga dengan itu Allah masukkan dia ke dalam al-jannah. Hadirin ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka masalah syafaat ini adalah merupakan prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah dan masalah ini juga diingkari oleh kaum ahlul bid'ah semacam kaum khawarij, kaum mu'tazilah dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala Jadikan kita sebagai Ahli sunnah wal jamaah Zahiran wa batilan Mengimani seluruh prinsip-prinsip yang ada Dan kita Digolongkan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi Wasallam nanti Bi'idnillahi ta'ala Wallahu ta'ala a'lam Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin